Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban wa barakan Kama yuhib rabbuna yardha Asyadu an la ilaha Allah wa la syarika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu rasul. rasuluh Amma ba'd faya ayuhal ikhwah Rahimani wa rahmakumullah Sebelum dilanjutkan pelajaran Yang akan disampaikan oleh Asyik alhamdulillah Riyani Assalamualaikum sedikit kita akan jelaskan berkaitan dengan beberapa permasalahan. Fa insyaallah subhanahu wa taala besok pagi Syekh Abdul Ghani setelah pelajaran Lumatul I'tiqad akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya untuk mengisi di masjid Nah di sana. Kemudian daras berlangsung insya Allah sampai enam di sini insya Allah berlangsung sampai malam. Jadi enam 6 sampai malam Senin. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan besok akan di nah, diganti karena selesai belum marom akan diganti dengan kawaid al arba yang diisi oleh Syekh Abdullah Riyani. Insya Allah sehari penuh beliau Syekh Abdullah Riyani akan mengisi di tempat kita. Kemudian selesai daurah akan melanjutkan perjalanan untuk mengisi di nah, Lamongan di markis Ustaz Irwan Muhammad Irwan di sana dan teman-teman setelah itu akan melanjutkan perjalanan untuk mengisi di daerah atau di pulau Sumatera kemudian Kalimantan, Sulawesi dan Ambon. Nah, akan keliling ke berbagai daerah. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan mereka nah, semuanya. Berkaitan dengan sengaja kenapa tidak kita jelaskan ini daulah dari awal tidak kita umumkan karena belajar dari pengalaman kita sudah gagal di masa yang lalu karena banyak orang-orang yang berusaha untuk menggagalkannya. Nah, kita pilih untuk jalan tidak memberitahu kepada kalian. Sebagian teman-teman yang di ini banyak yang pulang tidak berjumpa dengan para masyaih, ini tidak kerugian. Sebenarnya sudah kita ketahui dari awal itu. Semenjak tiga bulan yang lalu. Nah. Dan juga alhamdulillah sebagaimana dikabarkan oleh Asyik Abdullah Riyani dan juga Asyik Abdul Ghani Bosnya tamat ini semakin banyak murid-muridnya dan para masyayikh Yaman semuanya membela tamat dan kepada syekhaya. Ayo ikhwah. Nah. Kemudian sebelum melanjutkan perjalanan ke nah, berbagai daerah Selesai Lamongan akan melanjutkan lagi ke Cianjur karena kita ambil kemarin. Sebenarnya mengisi di Anjur sepekan kemudian hanya sehari, kemudian pindah ke sini, maka nanti akan kembali ke Cianjur. Baru nanti pergi ke berbagai daerah. Alhamdulillah teman-teman di sana di Cianjur ada Ustaz Nah Muhammad bin Umar, Ustaz Fajar dan Akh Fauzan dan lainnya yang membantu penjemputan. Nah, ini suatu kemuliaan tersendiri. Dan juga sehari ketika mengisi di sana melanjutkan perjalanan ke Kuningan. Alhamdulillah di sana berjumpa dengan Ustaz Rahman dan juga Ustaz Abdul Alim dan juga Ustaz Nam Taufik. Alhamdulillah masjid penuh. Lanjutkan juga perjalanan menuju ke Nam Gombong. Di sana ada Ustaz Nafil Rahman. Alhamdulillah juga sampai di luar. Jadi banyak yang hadir di sana kalangan ikhwan ataupun akhwat baru sampai di sini. Nah, dan kita sekali lagi terima kasih kepada mereka-mereka yang berusaha untuk menyukseskan acara daurah ini. Baik panitia ada di sini ataupun para penerjemah, para asatidah yang luar biasa, pengorbanannya sangat besar. Dan juga para pengurus-pengurus mahat yang ada di sini dan juga semua orang-orang yang bantu terselesaikan. Nah, daurah yang mulia ini. Nah. Dan juga oleh ikhwah berkaitan dengan tarbiyatun nisa. Nah, sudah kita sepakati Nah, diupayakan semuanya di, yang nah wanita-wanita yang belum punya mahram diupayakan segera mendatangkan mahramnya, ya tinggal sedikit yang belum punya mahram dan para masyai tidak memperbincangkan tentang tarbiyatun nisa yang ada mahramnya. Sepakat. Nah, walaupun juga ada para masyayikh ahli sunnah seperti Syekh bin Baz, enggak sih Mukbil bin Hadi, al wadi dan Lajnah Daimah yang bolehkan tapi kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang akan memberikan madarat kepada dakwah kita. Nah, saya lagi, nah, kita yang dimahat penuh dengan kekurangan dan tidak bisa memberikan kepada ikhwah ataupun akhwah yang ada di sini saya hanya minta maaf yang sebesar-besarnya demikian insyaallah nanti akan dilanjutkan kajian oleh Syekh Abdul Aryani tentang cara mengkafankan enam jenazah Taib. Inna wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 我给他捂着呢，谁？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 beliau telah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. لا زلنا في دروسنا بارك الله فيكم العملية البيانية kita masih dalam pelajaran kita yaitu mempelajari tentang uh, lanjutan praktek ya beberapa perkara dan إن شاء الله جل وعلا في درسنا فيما يتعلق بتجهيز الجنازة dan kita masih senantiasa dalam pelajaran kita tentang naam mempersiapkan naam uh, penyelenggaraan uh, persiapan untuk uh, pemakaman jenazah. ودرسنا اليوم إن شاء الله جل وعلا سيكون في تكفين الجنازة. Dan pelajaran kita pada malam hari ini insya Allah yang berkaitan dengan tata cara mengkafani jenazah takfinul janazati ibadatun 'azimah. Mengkafani jenazah adalah suatu ibadah yang sangat mulia. Laha ajruha wa thawabuha 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengkafani jenazah tersebut memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. فقد تقدم لنا حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند الإمام البيهقي والإمام الحاكم telah berlalu kita sebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan juga Al-Imam Al-Hakim. قال عليه الصلاة والسلام من كفن مسلما al الله يوم القيامة من istibraqi al الجنة Barang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang mengkafani seorang jenazah muslim maka Allah Subhanahu wa taala nantinya akan memberikan dia pakaian-pakaian yang terbuat dari sutrah yang halus dari pakaian-pakaian surga. وهذه العبادة تحتاج إلى رعاية وعناية وموافقة للسنة dan ibadah ini perlu diperhatikan agar sesuai dengan ya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana datang dalam hadisnya Jabir radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jika kalian salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaknya dia membaguskan, memperbaiki kapan saudaranya tersebut. ولا يمكن أن نحسن تكفين إخواننا المسلمين إلا بتعلمنا لسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dan kita tidak akan mungkin akan dapat memperbaiki cara pengkafanan jenazah saudara kita tersebut kecuali dengan mempelajari sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ولذلك كان من المتعين علينا أن نتعلم هدي نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالجنائز Oleh karena itu wajib bagi kita semua untuk mempelajari tata cara tata cara penyelenggaraan jenazah tersebut ويجب وجوبا عينيا على من كان يقوم بتغسيل الجنائز وتكفينها ان يتعلم شرع الله جل وعلا في ذلك وهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم dan wajib secara perorangan bagi mereka-mereka yang telah mendapatkan tugas untuk memandikan dan mengkafani jenazah tersebut تكفين الميت جملة يكون بإدراجه بأكفانه Naam di jenazah ini yaitu dengan cara memasukkan jenazah tersebut yaitu membungkus jenazah tersebut ke, dengan kapannya. Jumlatan yakunu thawbil kafani alaihi. Yaitu dengan beberapa lembar pakaian kafan. فإذا لف الميت بكفنه وستر تماما فعندئذ قد تم تكفينه. Jika seorang jenazah telah dibungkus dengan pakaian naam kafan tersebut, maka secara umum dia telah sempurna mengkafani jenazah tersebut. لكننا Akan tetapi di sini kita akan membahas naam tata cara mengkafani jenazah sesuai yang warid yang datang dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. تكفين yakunu bi thalathati أثواب بيض Mengkafani jenazah hendaknya dengan menggunakan tiga lembar pakaian yang berwarna putih. تكفين الميت يكون بوضع الميت على هذه الأكفان الثلاثة مستلقية فتوضع هذه الأثواب الثلاثة في محل تكفين الميت mengkafani jenazah yaitu dengan cara meletakkan jenazah tersebut di atas enam tiga enam lembar kain kapan yang telah dipersiapkan di tempatnya. هذه ثلاثة أثواب كل منها يوضع على الآخر. Naam ini adalah tiga lembar kain kapan tiap-tiap dari kain kapan tersebut diletakkan di atasnya. إذا هذا الكفن الذي بين يدي Ya, Inilah kapan yang berada di depan saya ini terdiri dari tiga lembar kain kapan. يحمل jenazah diangkat dari tempat memandikan jenazah tadi dalam keadaan tertutup auratnya, kemudian diletakkan di atas tempat pengkafanan jenazah tersebut. فكما أن غسلنا الميت وكان مستور العورة كذلك عند تكفينه وحمله إلى محل التكفين يكون أيضا مستور العورة sebagaimana kita telah memandikan jenazah dalam keadaan tertutup auratnya maka demikian pula saat Naam, menjalankan pengkapanan jenazah tersebut diharuskan dalam keadaan tertutup auratnya. Dianjurkan supaya dalam pengkapani dalam menggunakan kapan jenazah tersebut hendaknya kain kapan tersebut naam dalam keadaan telah diolesi dengan naam uh, wewangian ويستحب قبل تكفين الميت يكون مجففا منشفا juga sebelum jenazah tersebut dikepani hendaknya dalam keadaan telah naam uh, tubuhnya telah dikeringkan ويستحب قبل تكفين الميت an yakuna mutayyiban bitibi. Juga dianjurkan sebelum mengkepani jenazah tersebut, enam tubuh jenazah tersebut dalam keadaan telah dioleskan minyak wangi. Maka pada saat itulah kita akan memulai langkah-langkah hal-hal yang akan dilakukan dalam rangka naam mengkapani jenazah tersebut. Maka yang pertama kita lakukan adalah dengan melipat enam lembaran kain yang pertama. Enam Pertama yang dilakukan adalah melipat enam uh, ujung kain yang pertama yang sebelah kanan. Nah, kemudian jenazah tersebut ditutupi kemudian ujung kain kapan yang sebelah kanan tadi dibawa ke uh, sisi yang kiri. Jika jenazah tersebut telah kita tutupi dengan enam sisi lembar kain dari sebelah kanan, maka pada saat itu kain yang menutupi aurat jenazah tadi ma'an mulai dilepas. ما كان زائدا من الطرف الأيمن يتجه به إلى الجانب الأيسر ويدس تحت جانب الميت الأيسر Nah, ujung-ujung kain yang di sebelah kanan yang lebih kita masukkan di bawah bagian sebelah kiri si mayat, si mayit. وهكذا يفعل بالطرف الآخر الأيسر من الثوب الأول. Demikian pula kita lakukan pada bagian sebelah kiri sebagaimana kita melakukan pada bagian yang pertama tadi. Kemudian kita melipatnya ke sisi kanan. Jika masih ada tambahan dari ujung kain tersebut, maka kita naam lipatkan di bagian bawah mayit tersebut. بهذه الخطوة تم لف الميت بالثوب الأول من كفنه Dengan langkah yang pertama ini berarti kita telah menyelesaikan enam satu lembar dari enam cara pengkapanan jenazah tersebut. Demikianlah seterusnya dilakukan pada lembaran yang kedua dan lembaran yang ketiga. ويتجه به إلى الجهة اليسرى من الميت Kemudian enam kain yang lipatan yang kedua atau kain lapisan yang kedua kita lipatkan juga ke bagian sisi kiri mayat tersebut. وما كان زائدا فإنه يدس تحت جانب الميت الأيسر. Dan kalau masih ada lebihnya dari sisi kain kanan atau kain nah, kapan yang dari sebelah kanan tadi kemudian kita masukkan selipkan di bawah bagian si mayit. Demikian juga kita lakukan pada bagian sisi yang kiri kita bawa ke sebelah kanan si mayit. Kemudian demikian pula kita lakukan pada lembaran yang ketiga yaitu yang terakhir Naam pada mayat tersebut. Kemudian kita mengambil bagian sisi yang kanan dari lembaran yang ketiga dan kita bawa ke sisi sebelah kiri. Dan kalau ada yang lebih dari ujung kain sebelah kanan tadi dari lipatan yang ketiga kita sisipkan ke bagian bawah si mayat. Demikian pula yang kita lakukan dari sisi yang bagian sebelah kiri. Maka kita bawa naam ujung kain yang lapisan yang ketiga ke arah kanan si mayit. Kemudian Naam, ujung kain yang sisa yang lipatan ketiga tersebut kita selipkan di bagian sebelah kanan si mayit. Apa naam kain yang lebih yang ada pada bagian kepala dan kaki maka kita lakukan dua hal. الحالة الأولى إن كان طويلا فعندئذ لك أن تلفه وأن تعقده yang pertama kita lakukan adalah dengan cara melipat kemudian mengikatnya. وتجعل ذلك الزائد إما تحت رأس الميت أو وهكذا ما كان في الطرفين من رجليه عند رجلي الميت. Nah, apa yang telah kita ikat tadi di bagian sisi kepala kita bisa lipat di bagian kepalanya. Demikian pula yang kita lakukan pada bagian kaki seperti kita lakukan pada bagian kepala tadi, itu dengan cara melipat, mengikatnya dan bisa kita apa yang lebihnya kita bisa selipkan di bagian enam kaki tersebut, ujung kaki. ولك أيضا إذا كان قصيرا لا تستطيع عقده فلك أن Nah, demikian pula jika kita tidak dapat melipatnya karena kain itu pendek, kita dapat mengikatnya dengan nan pengikat yaitu benang atau yang semisal dengannya. هكذا في أعلى الميت من جهة رأسه وفي أسفل الميت من جهة رجليه Inilah yang dilakukan pada bagian sisi kepala demikian pula di bagian sisi kaki القصد من هذه العقد ومن هذا الربط هو ثبات الكفن عند تشييع الميت وألا ينتشر الكفن عند حمله Nah, maksud daripada pengikatan ujung kain ini supaya ketika kita membawa jenazah tersebut, naam Taib kain tersebut tidak naam terbuka. إن احتجت إلى أن تربط أيضا عدة أربطة على الجنازة فلا بأس لك أن تربط مثلا من الصدر وهكذا من جهة البطن وهكذا من الفخذين أو الركبتين أو الرجلين أو الساقين بحسب الحاجة Demikian pula jika kita memang membutuhkan beberapa ikatan maka tidak mengapa kita mengikat bagian dada atau bagian perut, bagian paha ataukah bagian kaki sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. لم يرد في عدد الخيوط والعقد في كفن الميت شيء من السنة. Tidak satu pun dalil yang warid dari sunnahnya Rasulullah SAW tentang jumlah ikatan yang ada pada mayat tersebut. Tetapi itu semua kita lakukan sesuai dengan kebutuhan yang kita lihat. وإنما كانت الحاجة من أجل ألا ينتشر الكفن itu وألا يفك Nah, kita lakukan itu semua agar kain tersebut tidak terlepas dan tidak terbuka. هذا فيما يتعلق بتكفين الميت على ما ورد في السنة. Inilah yang berkaitan dengan pengkapanan jenazah yang telah datang dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هنالك أمور ومسائل. Di sana ada beberapa masalah yang berkaitan dengan pembahasan kita ini. السنة كما تقدم في الكفن أن يكون ثلاثة أثواب ولا زائد على ذلك ولا عمامة ولا قميص yang sunnah sebagaimana yang telah lalu bahwasanya dalam mengkafani jenazah kita menggunakan tiga lembar pakaian tanpa ada tambahan tanpa ada imamah tanpa ada pakaian baju فقد جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحورية يمانية من كرسف أي من قطن ليس فيهن قميص ولا عمامة telah datang dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha fi sahihain bahwasanya beliau berkata kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin sahuliyah min kursufin Bahwasanya Rasulullah SAW telah dikafani dengan menggunakan tiga lembar pakaian yang berwarna putih yang ditenun naam di salah satu negeri atau daerah di negeri Yaman. Naam yang terbuat dari naqutun yaitu ah, dari kapas. Kalau Nah. Nah, beliau menjelaskan bahwa Sahul adalah salah satu kampung di negeri Yaman. Toid. Tidak ada padanya imamah dan juga tidak ada baju. Imam maksudnya beliau tidak dikepalin dengan sorban dan juga tidak memakai baju. fi al mar'ah. Bisa, tidak ada dalil pun satu pun dalil yang menunjukkan tentang uh, lebih daripada tiga lembar enam kain kapan tersebut. kultum mar'ah. Bisa? Nah, kecuali pada wanita kata beliau. وما ورد an Nisa النساء fi في خمسة أثواب la لا an عن نبينا alaihi wa عليه وعلى آله وصحبه وسلم طيب adapun hadis yang datang menjelaskan bahwasanya para wanita dikafani dengan menggunakan lima lembar pakaian adalah dalilnya tidak sahih. فالأفضل في كفن المرأة أن يظل على ثلاثة أثواب أيضا. maka yang afdal bagi kain kapan wanita juga dengan menggunakan tiga lembar pakaian, tiga lembar kain. أثواب كفن الميت لا بد أن تكون كثيفة فالشفافة لا تجزء. نعم كتب ليو كائن كابان نعم كائن كابان hendaknya adalah dari kain kapan yang tebal dan tidak diperbolehkan kalau sangat tipis transparan. dan juga dipersyaratkan pada kain kapan tersebut naam adalah kain kapan yang luas bukan kain yang sempit yang kira-kira dapat mencukupi ketika mengkapani jenazah tersebut وأيضا من التنبيهات ما ذكرناه من تبخير كفن الميت ومن ومن تطيبه Demikian pula di antara hal yang kita ingatkan di sini tentang masalah memberikan enam harum-haruman ini berupa apa? Naam parfum eh, pada eh, mayat atau kain kapan tersebut. Hukum ini yang disyariatkannya memberikan wangi-wangian pada kain kapan atau demikian pula pada jenazah tersebut ini khusus bagi mereka meninggal dalam keadaan tidak berihram أما من Adapun yang meninggal dalam keadaan berihram tidak diperkenankan untuk dioleskan padanya wangi-wangian berupa parfum baik pada si mayit demikian pula pada kain kapan si mayat tersebut. فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ذلك. Karena sungguh Nabi SAW telah melarang dari hal yang demikian. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان محرما فسقط من ناقته فوقصته ناقته فمات Bosanya di zamannya Rasulullah SAW, nam seseorang jatuh dari ontanya, kemudian dia pun naam salah satu dari anggota uh, tubuhnya patah dan meninggal dalam keadaan berihram. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اغسلوه اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه قال ولا تمسوه طيبا ولا تمسوه طيبا Maka Nabi SAW berkata, mandikanlah jenazah tersebut dengan air yang dicampurkan dengan daun bidara dan janganlah kalian na menyentuhkan sedikit pun dari nah bahan wangian yaitu parfum. Thumma dan kapanilah dengan dua pakaian ihramnya. ثم nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم ذلك faqala فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا Kemudian Nabi SAW menyebutkan ilahnya eh, hikmah dari enam hal tersebut bahwasanya fa innahu yub'atsu mulabbiyan yaumil qiyamah dia nantinya akan dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah pada hari kiamat nanti أي أنه يبعث يوم القيامة عند أن يبعث الناس من قبورهم لرب العالمين وهو يقول labbaik Allahumma labbaik. Eh, maksud dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya ketika orang-orang dibangkitkan nanti pada hari kiamat, maka orang yang meninggal dalam keadaan berihram akan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. وفي هذا الحديث أن من علامات حسن الخاتمة أن يموت الشخص على طاعة وعبادة. Dan dalam hadis ini menunjukkan bahwa di antara Naam, tanda-tanda kematian seseorang adalah ketika dia meninggal dalam keadaan melakukan suatu ketaatan. Wa anna man mata fi ihramihi bihajj aw umratin fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati ala ma mata alayhi yub'athu mulabbiya. Maka naam bahwasanya barang siapa meninggal dalam keadaan berihram baik ketika umrah atau haji maka nantinya kelak nanti hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah نسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة لنا ولكم ولجميع السامعين Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan agar memberikan kepada kita husnul khatimah kita dimatikan dalam keadaan yang baik. Naam baik bagi kami dan kepada seluruh yang mendengarkan naam dars pada malam hari ini. Min aidan at-tanbihat ma yata'allaqu bitakfini asy-syahid. Di antara hal yang diingatkan adalah yang berkaitan dengan pengkafani, pengkafanan eh, mayat yang meninggal dalam keadaan syahid. الشهيد على قسمين شهيد المعركة الذي يموت في قتاله للكفار Orang yang mati syahid itu ada dua jenis. Yang pertama adalah orang meninggal di naam di medan perang, di medan jihad melawan orang-orang kafir. هذا النوع الأول من الشهداء قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنهم يكفنون بثيابهم التي قتلوا فيها وألا يغسلوا Inilah bagian yang pertama dari orang-orang meninggal. Nam dikatakan sebagai mati syahid. Nabi Sallallahu mengatakan bahwasanya mereka dikafani dengan pakaian-pakaian yang mereka pakai dan tidak dimandikan. وذلك أن هذه الدماء تكون لهم يوم القيامة شرفا وفضلا karena darah-darah mereka nantinya pada hari kiamat akan memiliki kemuliaan, keutamaan. يؤتى بهم يوم القيامة وهذه الدماء لونها لون الدم وريحها ريح المسك. Nah, mereka nanti akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan darah-darah mereka berwarna darah dan bau naam dan baunya adalah berbau minyak misk. Al-qism man jaa wasfuhu lakinnahu laysa al-ma'rakah. Bagian yang kedua adalah orang-orang yang telah disebutkan dalam nas-nas naam uh, hadis bahwasanya mereka dianggap sebagai orang-orang yang mati syahid yang tidak mati syahid di medan perang. وذلك مثل المبطون والمطعون والحرق والغرق والمرأة تموت عند ولادتها seperti mereka yang meninggal disebabkan karena sakit perut atau mereka yang meninggal dikarenakan karena satu wabah yang menyebar taun ataukah mereka yang meninggal dalam keadaan meninggal atau mereka yang meninggal dalam keadaan naam anifas ah, Teng nipas. Tenggelam sudah. Terbakar, nipas tidak ada tadi? Enam, nipas. Wiladati. Khalas. Melahirkan sudah, nipas. فقد جاءت أحاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبطون شهيد Bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, orang yang mati meninggal disebabkan karena penyakit perut, dia dianggap sebagai orang yang mati syahid. ومعنى المبطون أي الذي مرض بمرض في بطنه أدى هذا المرض في بطنه إلى أن مات بسببه Yang dimaksud dengan al-mabutun adalah mereka meninggal karena satu penyakit yang ada pada perutnya dengan penyakit itu yang ada pada perutnya menyebabkan dia meninggal. Ini akan diharapkan dia akan mendapatkan naam uh, dia akan mendapatkan perikat syahid. Wa antum ta'lamuna anna al-batna tashmalu أمورا كثيرة منها المعدة وهكذا الكبد والبن كرياس والأمعاء وغير ذلك نعم Sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwasanya kalimat perut di sini mencakup berbagai naam berbagai macam di dalamnya baik itu apa naam uh, toib lambung, demikian pula usus, jantung dan yang semisal dengannya. فمن مات متضررا بمرض في هذه الأعضاء كالسرطان والسل ونحو ذلك فيرجى له الشهادة Maka barang siapa yang kena penyakit di bagian perut tersebut seperti penyakit kanker atau yang semisal dengannya maka diharapkan jika mereka meninggal dalam keadaan seperti itu, mereka akan dapat meraih predikat syahid. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والمطعون شهيد أي الذي مات بمرض الطاعون نعم demikian pula Nabi SAW mengatakan والمطعون شهيد. bahwasanya orang-orang yang meninggal karena penyakit taun dan taun adalah satu wabah yang menyebar وأيضا جاءت أحاديث وصاحب السلي السل شهيد أما هذا ما أعرف والله أعلم Ester, apa maksudnya kon? Sak, penyakit apa nih? as عندك السل الرئوي والسل المعوي والسل مرض السل مرض السل تعرفون يا أخوان الله أعلم ما أستطيع أن ترجع وجاءت أحاديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا بأن الغرق شهيد أي من مات غرقا فيرجى له أجر الشهادة. Demikian pula dalam sebagian hadis Nabi Sallallahu mengatakan bahwasanya orang-orang meninggal dalam keadaan tenggelam di juga mereka dikatakan sebagai syahid. Maka siapa saja yang meninggal dalam keadaan tenggelam maka diharapkan dia akan mendapatkan nilai syahid. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحريق شهيد أي من مات بحرق واحتراق ihtiraqin له lahu ajur Demikian pula Nabi mengatakan wal harik itu orang-orang yang terbakar. Nah, orang-orang meninggal dalam keadaan terbakar, maka juga diharapkan dia akan mendapatkan naam ah, sebagai orang-orang meninggal di atas mati syahid. بعض أهل العلم قال الذي تمسه الكهرباء إلى أن يحترق يرجى له هذا الثواب والله أعلم Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya orang-orang dikontak oleh listrik hingga terbakar dan meninggal juga diharapkan baginya mendapatkan keutamaan sebagai orang yang mati syahid. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصاحب الهدم شهيد أي من مات بهدم عليه إما سقط السقف أو حجر أو صخر أو نحو ذلك فيرجى له أجر شهيد Demikian pula sahibul hadmi, yakni orang-orang yang tertimpa benda-benda yang berat. Seperti dia naam ditimpa oleh naam bangunan berupa atap yang berat ataukah ditindis oleh batu, kejatuhan batu, maka ini semua jika mereka meninggal diharapkan untuk mendapatkan naam nilai syahid. بعض أهل العلم قال أن من مات تحت صدام سيارة كانت عليه سيارة فمات يرجى له هذا الثواب في هذا الحديث أجر الشهيد والله أعلم Sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang-orang yang ditabrak oleh mobil pun diharapkan akan masuk ke dalam kategori sebagai sahibul hadmi yaitu tertimpa naam eh, benda-benda yang berat naam maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang ditabrak oleh mobil juga diharapkan untuk mendapatkan naam Anilai orang sebagai orang yang mendapatkan mati syahid. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والمرأة يقتلها ولدها يجرها بسرره syahidah bermakna annaha matat indal wiladah. Demikian pula Nabi dalam sebagian hadis Nabi bersabda bahwasanya wanita-wanita yang melahirkan yaitu ketika dia melahirkan anaknya kemudian dia meninggal ini juga akan diharapkan untuk mendapatkan pahala syahid. man qutila mazluman fa فإنه syahid. Demikian pula orang yang dibunuh secara aniaya juga diharapkan untuk mendapatkan enam nilai syahid. Haula wasafahum syar'a bi وصفهم الشرع kullu haula min al-qism القسم الثاني الذين yajibu تغسيلهم ويجب تكفينهم mereka semua yang telah kita sebutkan, yang telah ditegaskan, disebutkan dalam syariat, naam di, adalah orang-orang yang mati syahid. Dan akan tetapi mereka ketika mereka meninggal masih tetap dimandikan dan kemudian dikafani. أيضا من التنبيهات ما ذكره بعض أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم إذا كانت الجثة مهشمة أو نحو ذلك ككتلة مختلطة من اللحم والعظام وعندئذ يسيل منها الدم قال بعض أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم لا بأس بوضع هذه الجثة في كيس من البلاستيك حتى لا ينتشر الدم إلى الكفن ثم توضع بالكفن ثم تجعل في القبر. نعم demikian pula orang-orang yang meninggal dalam keadaan tubuhnya sudah koyak gitu ya kira-kira maksudnya maka tidak mengapa mengumpulkan naam uh, tulang belulangnya demikian pula daging-dagingnya di dalam satu kantongan kemudian kita kapani naam kemudian tujuan dimasukkan di kantongan supaya darah-darahnya tidak mengalir di tidak mengenai kapannya kemudian setelah itu dimasukkan kemudian dikuburkan ما ذكرناه من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام أن الغرق شهيد والحرق شهيد والمطعون شهيد والمبطون شهيد وصاحب السل شهيد والمرأة يقتلها ولدها يجرها بسرره شهيد وغير هؤلاء يدل على رحمة الله عز وجل Apa yang telah kita sebutkan dalam hadis bahwasanya orang-orang yang mati tenggelam demikian pula mati dalam keadaan enam terbakar demikian pula orang-orang yang meninggal disebabkan karena penyakit pada perutnya demikian pula wanita-wanita yang meninggal disebabkan karena melahirkan, demikian pula orang-orang yang dianiaya dan seterusnya yang telah beliau sebutkan tadi. Naam ini menunjukkan naam keutamaan dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. فإن من رحمة الله سبحانه وتعالى لما مات هؤلاء بهذه المصائب وبهذه الفجائع أكرمهم عز وجل بهذا الثواب العظيم منه كرما عز وجل ورحمة وإحسانا ketika mereka meninggal dalam keadaan seperti tadi makanya adalah suatu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala nah memuliakan mereka dengan keutamaan-keutamaan tersebut ننتقل بارك الله فيكم إلى مسألة جديدة فيما يتعلق بتجهيز الميت ألا وإنها حمل الميت وتشييعه أي اتباع جنازته Kemudian kita berpindah kepada pembahasan yang baru yang berkaitan dengan enam penyelenggaraan persiapan pemakaman jenazah yaitu masalah mengantar jenazah. Hamlul mayyit ila mahall dafnihi aidan wajib lianhu la yumkinu dafnuhu illa bihamlihi ila mahall dafn fahamluhu wajib. Membawa jenazah adalah di antara hal perkara yang wajib karena tidak akan mungkin penguburan dapat terlaksana kecuali dengan membawa jenazah tersebut sehingga mengangkatnya membawanya ke tempat penguburannya adalah perkara yang wajib. وهذا الواجب له أجر عظيم وفضل كبير من رب العالمين سبحانه وتعالى. Kewajiban ini yaitu membawa jenazah, mengantar jenazah memiliki keutamaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. كذلك تشيع الجنازة لها فضل عظيم من الله جل وعلا Demikian pula mengantar jenazah juga memiliki keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن من تبع جنازة من محلها التي تشيع منه إلى محل الصلاة عليها فله قيراط من الأجر أي ثواب عظيم Sungguh Nabi Wasallam telah memberitakan dalam Bukhari dan Muslim. Sebagaimana datang dalam hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya barang siapa yang mengantar jenazah dari tempat enam kediamannya ke tempat enam disolatinya, maka dia akan mendapatkan satu kirat. فإن هو تبعها من محل الصلاة عليه إلى محل دفنه فله قيراط آخر. Jika dia mengantarnya dari tempat disolatinya sampai ke kuburannya, maka dia mendapatkan kirot satu kirot yang lain lagi. وأيضا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن السنة في حمل الجنازة وتشييعها الإسراع بها لا Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita saja yang sunnah ketika seseorang membawa jenazah, mengangkut jenazah, dan juga yang sunnah bagi yang mengantarnya adalah dengan mempercepat langkahnya. فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أسرعوا بالجنازة dan Nabi Sallallahu telah bersabda sebenarnya dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda percepatlah kalian dalam membawa jenazah qala alaihi salatu wassalam fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi karena jika jenazah tersebut adalah orang yang baik, maka kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Tetapi jika sebaliknya, ayat jenazah itu adalah orang yang jahat, bukan orang yang soleh, berarti kalian telah meletakkan sesuatu yang jelek di atas pundak-pundak kalian wajibun ala sahih min aqwali ahli ilm. Maka membawa jenazah dan mengantar jenazah adalah perkara yang wajib menurut enam uh, pendapat sebagian yang nah mendekati kebenaran dari pendapat para ulama. maslahatun lil مصلحة wa maslahatun liman yahmiluha Naam dan juga uh, mempercepat langkah ketika membawa jenazah dan ketika mengantarnya adalah terdapat padanya enam kebaikan maslahah bagi nah baik untuk si mayat ataupun yang membawa jenazah tersebut. وجاء حديث آخر في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Telah datang dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال فإن تك صالحة فإنها تقول قدموني قدموني نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم bahwasanya jika seorang jenazah telah diletakkan nama ayat eh, maksudnya di atas kerandanya kemudian diangkut dan diangkat oleh orang-orang maka jenazah tersebut mengatakan naam jika dia orang yang baik, qaddimuni qaddimuni, percepat aku, percepat aku. Wa in taku suwa dhalik ay laysa salihatan fa innaha taqul ya waylaha ayna tadhhabun biha ya waylaha ayna tadhhabun biha tasih. Naam, tetapi jika mayat tersebut adalah orang yang jahat, maka si mayat tersebut akan berteriak celaka, celaka. Kemana kalian membawaku? قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق أي يغشى عليه ويغمى عليه نعم رسول الله kemudian bersabda segala sesuatu mendengarkan suara teriakannya kecuali manusia seandainya manusia mendengarkannya niscaya manusia-manusia tersebut akan jatuh pingsan وذلك لشدة ما يسمعه من صياحها وندائها disebabkan karena saking besarnya suara teriakan yang dia dengar dari si mayat tersebut ولذلك يجب علينا إخوان المسلمين أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نحسن العمل وأن نسأل الله حسن خاتمة. Oleh karena itu wajib bagi kita wahai saudaraku kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berusaha untuk memperbaiki amalan kita من الأمور والتنبيهات عند تشييع الجنازة أن الجنازة بارك الله فيكم لا تتبع بنار Di antara hal yang kita ingatkan yang berkaitan dengan enam pengantaran jenazah ini bahwasanya jenazah tersebut tidak boleh kita mengantarnya dengan mengikutkan dengan membawa api. فإتباع الجنازة بنار منهي إلا أن يحتاج الناس إلى تلك النار في الإضاءة بليل فلا بأس kecuali jika dibutuhkan dengan membawa api tersebut yaitu maksudnya pelita atau lampu enam di waktu malam maka tidak mengapa kita membawanya demikian pula ketika naam kita mengantar jenazah tidak boleh naam mendahului dengan mem, naam membunyikan alat-alat musik وأيضا من الأداب في تشيع الجنازة أن تتبع الجنازة بدون رفع صوت لا يرفع الصوت لا بذكر ولا بغيره Juga di antara hal-hal merupakan adab-adab ketika mengantar jenazah dengan tidak mengantar ya dengan mengangkat suara-suara, naam tidak dengan zikir dan tidak dengan yang lainnya. فقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتبعون الجنازة دون رفع صوت dan adalah dahulu para sahabatnya Rasulullah SAW mengantar jenazah tanpa mengangkat suara-suara mereka. وكانوا يكرهون رفع الصوت خلف الجنائز وفي تشييعها. Dan adalah mereka para sahabatnya Rasulullah SAW, naam tidak senang dengan naam mengangkat suara ketika nah mengantar jenazah tersebut. ولذلك قال العلماء اتباع الجنازة بصوت بتهليل أو نحو ذلك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ونحو ذلك أن هذا بدعة محدثة. Oleh karena itu para ulama mengatakan mengantar jenazah dengan mengiringi ucapan tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah nah adalah termasuk diantara perkara-perkara bid'ah. ننتقل بارك الله فيكم إلى مسألة أخرى من مسائل تجهيز الميت Kemudian kita berpindah kepada enam yang berikutnya yang berkaitan dengan persiapan pemakaman jenazah. هذه المسألة تتعلق في كيفية دفن الميت في قبره. Masalah ini berkaitan dengan naam penguburan jenazah. السنة عند دفن الميت أن يوضع في لحده فالأفضل أن يكون في اللحد الأفضل أن يكون في القبر لحد نعم yang sunnah yang afdal ketika menguburkan seorang jenazah adalah dia dimasukkan ke dalam kuburannya dengan kuburan ter, dengan kuburan yang memakai lahap. وأيضا أن يدخل الميت والجنازة تدخل إلى القبر من جهة رجلي القبر. بمعنى هذا جهة رجلين الميت وهذا جهة رأسه على فرض أن القبلة هكذا إلى جهة الأمام فعندئذ يدخل الميت من جهة رجلي القبر فهذا رأسه فيدخل من هذه الجهة من جهة رجلي القبر ثم يصل سلا حتى ينزل فيوضع في لحده ala janibihi al-ayman. kata beliau yang sunnah ketika memasukkan jenazah ke kuburan ke dalam lian lahatnya adalah kita memasukkannya dari arah naam arah kaki. Arah kaki. Kemudian kata beliau seumpamanya seandainya ini adalah kiblat maka kita arah masukkan dari arah sana, naam dari sebelah kiri ini, naam dari arah kaki tersebut, dari arah kaki kuburan. عند إنزال الميت إلى قبره فإنه يوضع برفق في اللحد وعند وضعه يقول الدافن بسم الله وعلى ملة رسول الله نعم، ketika seseorang memasukkan jenazah tersebut ke liang lahat kuburan, maka hendaknya dia menurunkannya dengan lemah lembut, dengan pelan-pelan, dengan lemah lembut, sambil mengucapkan بسم الله على ملة محمد صلى الله عليه وسلم طيب بسم الله على ملة رسول الله ولم يثبت ذكر عند دفن الميت إلا هذا الذكر بسم الله وعلى ملة رسول الله جاء في رواية بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله نعم dan tidak ثابت dari satu hadis namun نعم bacaan zikir kecuali bismillah wa ala millati rasulillah sebagian riwayat bismillah wa billah ala millati rasulillah تقدم أن الميت في قبره يوضع في لحده على الجانب الأيمن فيكون عندئذ وجهه وصدره وبطنه ورجلاه إلى جهة القبلة نعم telah berlalu bahwasanya ya ketika ketika seseorang memasukkan nah mayat ke liang lahatnya yaitu dengan menghadap ke arah kiblat bagian wajahnya perutnya dan menghadap ke arah kiblat بعد أن يثبت الميت في لحده ينصب عليه اللبن نصبا نعم setelah nah tersebut telah kita kokohkan Naam tempatnya, posisinya di liang lahat tersebut. Kemudian kita memulai menancapkan padanya ya batu bata. Kalau kita di Indonesia biasanya pakai kayu. Nah. Ya kita tancapkan dan apa batu bata. ثم تسد الفتحات التي تكون بين اللبن تسد بالطين الفتحات التي تكون Kemudian kita tutup celah-celah batu-batu tersebut dengan tanah. Kemudian setelah itu kita mulai menimbun ya dengan tanah ke kuburan tersebut. fi dafni akhihim al-muslim. Dan hendaknya kita semuanya yang hadir pada saat itu semuanya mengambil bagian ketika Naam menimbun kuburan tersebut. عند إهالة التراب الخارج من القبر على الميت فعندئذ يصير وضع القبر من جهة سطح الأرض على أنه musannaman. Naam ketika kita menguburkan jenazah tersebut dan memasukkan tanah-tanah yang ada di luar kuburan tersebut, naam kuburan tersebut hendaknya dalam keadaan musannaman, yakni agak tinggi Sayakunu sathu al-qabr qabr al-mayyit hadhihi as-surah murtafi'un min al-wasat munhadir min al al-jawalib. Hadha ma'na معنى musannaman mithlu sanam al bair Naam kata beliau yang dimaksud dengan musannaman yaitu dalam keadaan naam uh, naam bagian atas ya agak menonjol seperti punuk onta. Yuktafa bihadha turab alladhi ukhrij min al-qabr fi irja'ihi ila al-qabr hatta yasir al qabr musannaman. Dan hendaknya kita mencukupkan ketika menimbun kuburan tadi dengan tanah yang telah kita gali. لا يحتاج إلى إضافة تراب akhar. Kita tidak membutuhkan lagi tanah yang lainnya sehingga nantinya akan menyiapkan kuburan itu menjadi tinggi. karena sesungguhnya meninggikan kuburan lebih daripada sejengkal itu menyelisihi sunnah زيادة ما شبر زيادة زيادة جدا طيب نعم بعض الناس ربما يرفع القبر جدا وربما جعل له تابوتا Sebahagian orang kadang ya me, terlalu meninggikan kuburan tersebut. Bahkan dia ya jadikan atau menempatkan sesuatu di atasnya. Is tabutan, is tabutan. Tabutan. Tabut, khasab. Toy. Iya dia Bapak menancapkan khasab. Eh, kayu di atasnya. Tahasib ma taf'alu indakum. Hah? Peti? Nisan, khair, nisan. Eh, kayu ya, nisan, khair. Nah. Artinya sebagian orang kata beliau meninggikan kuburan kemudian ditancapkan padanya kayu alias mungkin nisa Dan perkara seperti ini adalah perkara yang diharamkan dalam syariat kita dan termasuk perbuatan berlebih-lebihan. Dan perbuatan seperti ini adalah merupakan wasilah pengantar untuk mengibadahi kuburan tersebut. وبعض الناس ربما يجعل قبة ala qabril mayyit. Dan sebagian orang membuat satu kubah di atas satu kuburan. Wahada haramul yajuz. Dan ini semua adalah perkara yang diharamkan, tidak diperkenankan dalam agama kita. Dan termasuk perbuatan gulu berlebihan dalam agama. Dan di antara penyebab-penyebab diibadahinya kuburan tersebut. وقد وصى نبينا محمد صلى الله يبقى قبر مشرف عال مرتفع إلا هدم وسوي على نحو شبر dan sungguh Nabi SAW telah mewasiatkan tidak diperkenankan namun untuk membiarkan satu kuburan pun menonjol tinggi kecuali harus diratakan kemudian boleh mengatakan sekira-kira tingginya sejengkal وقد جاء في صحيح مسلم من حديث علي بن ابي طالب قال أن رسول الله أرسله وبعثه على رسالة عظيمة من رسالة التوحيد قال ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها أي كسرتها إذا كانت من حجر أو صنم وأزلتها إذا كانت على الجدار وإذا كانت على القماش Dan sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atas suatu perkara yang merupakan perkara tauhid. Bahwasanya beliau bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali bin Abi Thalib, janganlah engkau membiarkan satu kuburan pun yang tinggi menonjol kecuali engkau harus ratakan dan jangan pula engkau membiarkan satu gambar pun kecuali engkau harus naam menghapusnya." Kata beliau, kalau itu patung adalah dengan di naam dipotong atau kalau itu gambar yang ada di dinding dihapus demikian pula yang ada di kain-kain kata beliau. بعد الفراغ من دفن الميت يقول القائم على دفنه استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل Kemudian setelah selesai pemakaman jenazah tersebut, maka hendaknya orang yang berdiri di dekat kuburan tersebut mengatakan istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yusba yus'al. Wahai sekalian, ya manusia, mohonkanlah istighfar kepada saudara kalian ini dan mohonkan padanya kekokohan karena sekarang dia sementara ditanya. فيستحب بعد دفن الميت والفراغ من دفنه أن يدعى له وأن يسأل له الثبات فيقال مثلا اللهم اغفر له اللهم ثبته Maka dianjurkan setelah selesai pemakaman jenazah tersebut agar kita memohonkan ya kepadanya ampunan dan memohonkan kekokohan dengan mengucapkan Allahumma kfirlahu, Allahumma sabbithu ya Allah ampunilah dia dan kokohkan dia ad bil maghfirati li dhanbihi kita mendoakan ya ampunan terhadap dosa-dosanya wad-du'a bit min ajli su'al al-qabr wa fitnat al-qabr man rabbuk ma dinuk man nabiyyuk يثبت الله الذين amanu بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء dan kita memohonkan padanya kekokohan karena dia sementara nam ditanya nam so, ah. Taib. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yuthabbitul ladzina amanu yuthabbitullahu ladzina amanu bil qawli tsabit. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Naam, dengan ucapan yang kokoh baik ketika dia hidup di dunia maupun setelah naam kematiannya. Naam, yaitu karena pada saat itu dia senang ditanya oleh mm, satu malaikat, "Marabbuk?" Siapa Rabbmu? Siapa nabimu dan apa agamamu dan seterusnya. ذكرنا ما يتعلق bi al بالجنازة dan بقي بارك الله مسألة من المسائل الهامة المتعلقة بجنازة المسلم فمن يذكرها لنا Kita telah menyebutkan beberapa hal atau banyak dari hal-hal yang telah kita sebutkan yang berkaitan dengan tentang penyelenggaraan persiapan pemakaman jenazah dan mungkin boleh jadi ada beberapa hal yang belum kita siap uh, sebutkan maka siapa di antara kalian yang bisa menyebutkannya Ma hiya masalatu allati لم نذكرها إلى الآن فيما يتعلق علينا جميعا تجاه الجنازة الأخير إذا هو يريد أن يجيب نقول الاسم تفضل طيب لا بأس هذه مسألة من المسائل من يدخل لنا المسألة التي أريدها أنا الظاهر من tali yang tadi kapan قد أجاب مسألة كيفية الصلاة على الجنازة كيف نصلي صلاة الجنازة كيف نصلي على الميت لما ضاق الوقت بارك الله فيكم ذكرنا دفن الميت قبل أن نذكر مسألة الصلاة على الميت فإن الميت لا يدفن حتى يصلى عليه إن شاء الله جل وعلا ما يتعلق بكيفية الصلاة على الجنازة نذكر ذلك في درسنا القادم إن شاء الله عز وجل في الليلة المقبلة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين إن شاء الله مصالة masalah mensolati jenazah insya Allah kita akan sebutkan pada pelajaran akan datang شاء الله karena waktu yang sempit kata beliau هل الميت المناسب عليه